بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik di halaman 62 Dan sebelumnya ini sesi yang kedua dari pertemuan yang ke-14 masih dari kajian Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid Kita masih di bab yang ke-13 Kita akan membaca masail Pembahasan-pembahasan yang terkandung di dalam bab Yang disebutkan oleh penulis Rahimahullahu ta'ala Beliau sebutkan di sini 18 permasalahan Pembahasan Al-ula anna abfad du'ai alal istighathati min abfil ammi alal khas. Penyandingan doa kepada istighatha termasuk dalam bentuk penyertaan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Ya. Kita sudah sebutkan bahwa istighatha itu bentuk dari apa? Bentuk dari doa. Sedangkan istighatha dia doa di kondisi sulit atau pada hal yang dia meminta agar supaya diangkat sesuatu yang menyulitkan atau menghimpit atau yang semisal dengannya. Maka dia doa khusus. Kalau doa dia lebih apa? Umum. Nah, begitu disebut dari kesyirikan istighatsah kepada selain Allah. Ya, atau berdoa kepada selain Allah. Berarti doa diikutkan kepada apa? Doa yang lebih umum dia diikutkan kepada sesuatu yang khusus yaitu istighatsah. Itu maksudnya. Baik, asaniyatu yang kedua, tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Tafsir firman Allah Ta'ala dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Ya. Maksudnya tidak bisa memberi manfaat kepada engkau kalau engkau berdoa kepadanya. Sebagaimana tidak akan bisa mendatangkan bahaya kepada engkau kalau engkau tidak berdoa kepadanya. Nah ini sudah kita terangkan. Asalisatu anna hadha huwa syirkul akbar Pembahasan yang ketiga bahwa hal ini hal ini apa? Ya. Yang disebut di dalam ayat wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Masuk di dalamnya doa dan istighatsah juga. Ya, hal ini itu tergolong sebagai syirik akbar. Tergolong dari syirik akbar. Apa dalilnya dia tergolong dari syirik akbar? Pada ayat yang mana potongan ayatnya yang menunjukkan dia syirik akbar? Hah? Fa'in fa'alta fa'innaka idan min al dhalimin al dhalimin artinya apa? Min al-musyrikin. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan inna syirka la azim. Baik. Yang keempat, ar-rabi'atu anna aslahan nasi Lau yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh Sesungguhnya orang yang paling salih sekalipun. Siapa orang yang paling salih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang kata Nabi Muhammad sekalipun ya andai kata beliau melakukan perbuatan ini guna mengharapkan keridhaan selain Allah, maka beliau akan tergolong sebagai orang-orang yang apa? orang-orang yang zalim. Baik, ditegas dalam ayat ya. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan nyawa Nabi Muhammad, maka dengan demikian sungguh engkau tergolong kepada orang-orang yang zalim. Al-khamisatu, yang kelima tafsirul ayat allati ba'daha. Tafsir ayat setelahnya. Tafsir ayat setelahnya mana yang dimaksud? Hmm. Yang mana yang dimaksud? Coba lihat bukunya. Hah? Wa iyamsaskallahu bidurrin. Itu yang dimaksud ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illahu. Ya. Kalau engkau ditimpa dengan kejelekan tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali dia. Maksudnya tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Asadi satu qawlu dhalika la yanfa'u dunia dunya ma kaunihi kufran. Yang keenam, hal tersebut meminta doa kepada selain Allah dan juga meminta perlindungan kepada selain Allah itu tidak beri, tidak memberi manfaat di dunia. Sedang perbuatan tersebut adalah kekufuran. Iya. Perbuatan tersebut adalah kekufuran. Jadi tidak bermanfaat di dunia. Itu kelihatannya pada ayat tadi dan di akhirat apa namanya uh, dihukum agama itu adalah kekufuran. Karena di ayat lain, "Wa may yad'u min dunillahi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu" apa? Al-kafirun. Sungguhnya barang siapa yang berdoa kepada sembahan yang lain bersama Allah Terus di akhir ayat dikatakan sesungguhnya dia tergolong orang yang kafir. Maka dianggap kafir dengan hal tersebut. Baik. Yang ketujuh. As-sabi'atu tafsirul ayat tsalitsa. Tafsir ayat yang ketiga. Mana itu ayat yang ketiga? Hah? Fabtagu indallahi rizqa wa buduhu washkurulah. Nah, itu sudah diterangkan ya. Beli rinci pembahasannya di poin berikutnya. Kedelapan, asaminatu anna talabar rizki. la bagi illa min Allah kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Yang kedelapan memohon rezeki tidaklah patut kecuali dari Allah saja. Sebagaimana surga tidak dalam minta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau mereka misalnya Dikatakan kamu minta sorga dari siapa? Itu enggak ada yang minta sorga dari sembahannya, enggak ada yang minta sorga dari malaikat, dari nabi. Minta sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki juga seperti itu. Harusnya kamu minta dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kesembilan. At-tasi'atu tafsirul ayatir rabi'ah. Yang kesembilan tafsir Ayat yang keempat. atau Sebelumnya kita di pembahasan yang kedelapan tadi, ayatnya kan fabtagu indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rezeki itu. Kalimat di sisi Allah didahulukan penyebutannya. Ya. Padahal kalau di teks umumnya kan carilah rezeki di sisi Allah kan begitu. Tapi kalimat di kata frasa di sisi Allah didahulukan. Nah, ini menunjukkan mana ikhtisas, pengkhususan. Ya, bahwa rezeki itu hanya dicari di sisi Allah saja. Tidak pada tempat yang lainnya. Baik, yang kesembilan tadi tafsir ayat yang keempat. Yaitu firman Allah, "Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim wa hum an duaihim غافلون Wa حشر الناس nasu لهم lahum adaan wa كافرين ibadatihim Baik itu dua ayat. Ya, sudah kita terangkan ya mananya. Eh, poin-poin berikutnya juga mengurai ayat itu. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11. Uh, eh, yang ke-10 ya. Al-Asyiratu annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Bahwasanya tidak ada satupun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Jadi ini orang yang paling tersesat. Orang yang paling tersesat. Ya. Karena itu seorang kadang dia perlu beradab ya dalam menggunakan istilah-istilah. Itu dalam bahasa syair, puisi, kadang orang pakai istilah-istilah dia bebankan pada sesuatu dari makna begitu. Tapi harus kalau orang belajar akidah itu harus beradab dalam menggunakannya. Jadi kalau dia pakai adil lebih sesat selain daripada penggunaan ini, berarti dia menggunakan sesuatu yang tidak digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kan begitu? Ya, Baik. Itu kadang dipakai oleh sebagian orang. Kalau dia membantah syubhat, Wah ini syubhat lebih lemah daripada saran laba-laba misalnya. Kadang dipakai ya oleh sebagian orang. Ya mungkin dari sisi mana boleh aja kayak gitu. Tapi kalau dari sisi adat itu kurang layak. Sebab yang diibaratkan seperti saran laba-laba di Al-Quran itu adalah apa? Hah? Itu adalah kesyirikan. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a Kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Kan begitu. Ya. Ini adab di dalam menggunakan lafaz, menggunakan bahasa. Baik. Yang ke sebelas Kata beliau rahimahullah Al-hadiyata asyrata Annahu ghafilun An du'a'id da'i la yadri anhu. Yang ke-11 sembahan selain Allah adalah yang lalai. Di orang yang lalai terhadap doa orang yang berdoa. Juga tidak mengetahui orang yang berdoa kepadanya. Jadi sembahan selain Allah ini yang namanya disembah kita sudah pernah kaji ya. Yang disembah oleh kaum musyrikin ada malaikat, ada nabi, pepohonan, bebatuan, Kan banyak yang disembah. Yang disembah itu dia lalai terhadap doa orang yang berdoa. Dia tidak menyadari, tidak mendengar, tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka doakan. Iya. Baik. Kemudian yang kedua belas. الثانية عشرة أن تلك الدعوة sababun لبغض المدعو lidda'i wa adawatihi lahu. Ya. Yang kedua belas doa itu adalah sebab kebencian dan permusuhan dari yang ditujukan doa kepadanya terhadap orang yang berdoa kepadanya. Nah, karena pada hari kiamat itu terjadi permusuhan terjadi permusuhan. Iya. Yakfuru ba'dhum ba'dha wa yal'anu ba'dhum ba'dha. Sebagian dari mereka melaknat dari sebagian yang lainnya. Iya. Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u. Ketika orang yang diikuti dia berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Bahkan mereka mendustakan, Falqau ilaihimul qawla innakum lakadibun." Mereka berkata bahwa kalianlah yang berdusta. Iya. Dan seterusnya ya dari ayat-ayat di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. ini semuanya pelajaran-pelajaran berharga di pembahasan tauhid. Baik. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya pelajaran-pelajaran tauhid kalau dikumpulkan. Misalnya tadi ayat-ayat ya, kita pelajari ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana yang diibadahi itu akan kafir terhadap yang mengibadahinya, berlepas diri. Itu pelajari coba ayat-ayat itu, baca tafsirnya. Itu terdapat banyak faedah besar di situ. Juga ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memuat perumpamaan-perumpamaan tentang tauhid. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an memuat perumpamaan-perumpamaan tentang apa? Tentang tauhid. Nah, itu patut untuk dikaji. Iya. Baik, dan itu tema bagus ya untuk para dai. Orang-orang yang bertauhid. Tema bagus untuk disampaikan kepada manusia. Baik, Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke 13 Asali Sata asyarata. Tasmiyata tilka da'wati tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'u. Iya. Tentang penamaan doa tersebut sebagai peribadatan kepada orang yang ditujukan kepadanya doa. Dikatakan wakanu bi ibadatihim kafirin. Jadi disebut ibadah ya doa mereka kepada orang yang ditujukan doa kaum musyrikin yang berdoa kepada sesembahan mereka doanya mereka itu disebut apa Sebut ibadah nah, itu perlu diperhatikan Arabi'ata asyra yang ke-14 kufrul mad'uwi bitilkal ibadah tentang pengingkaran atau kafirnya orang yang ditujukan kepadanya doa atau siapa yang ditujukan kepadanya doa terhadap peribadatan tersebut. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu kafirin, mereka kafir dalam hal tersebut. Ya, berlepas diri dan mengingkarinya. apa ayatnya di saya tadi baca sepotong inna takhattum min dunillahi innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum tayyib inna innama takhattum min dunillahi مودة بينكم ويوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض Jadi dijadikan sebagai kecintaan di kehidupan dunia. Tapi pada hari kiamat, sebagian dari mereka melaknat sebagian yang lain, dan sebagian dari mereka kafir terhadap sebagian yang lainnya. Yaitu permusuhan yang sangat dahsyat ya. Permusuhan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Ya, coba bisa dibayangkan ya. Di hari yang sangat dahsyat tersebut orang perlu kepada rahmat Allah paling tidak ada yang memperhatikannya, ada kawannya. Di hari itu jangankan kawan. Ya. Tidak ada kawannya, tidak ada keluarganya, semuanya memikir dirinya sendiri-sendiri. Ya pada hari itu dia dapati orang yang mana kafir terhadapnya dan memusuhinya. Nah, ini betul-betul suatu kengerian pada hari kiamat. Nasrullah alafia. Dan ini dari petaka kesyirikan. Kemudian yang ke-15. Al-khamisata asyarata. Anna hadihil umura sababu qawnihi adallan nas. Yang ke-15 bahwa perkara-perkara ini adalah sebab yang menjadikan pelakunya sebagai orang yang paling sesat. Waman adallu itu bahasa ayat ya. Tidak ada yang lebih sesat daripada dia. Asadi sata asyrata yang ke-16. Tafsirul ayatil khamisa, tafsir ayat yang kelima. Ayat kelima yang mana itu? Hmm? Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Ya. Siapakah yang menjawab doanya orang yang terdesak kalau dia berdoa kepada Allah. asabi'ata sabiata asyrata al-amrul ajib wa huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul muttarra illallah wa li ajli hadha yad'unaku fi syada'isi fi syada'idi mukhlisina lahuddin ke-17 perkara yang sangat mengherankan sangat menakjubkan yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan kecuali Allah. Oleh karena inilah dalam kondisi sulit mereka berdoa kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Faida rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka mengarungi lautan, mereka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Baik. Berikutnya Atsaminata asyarata yang ke-18 Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa ta'addub ma'allahi azza wa jal tindakan preventif Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya. Itu salah satu nama beliau ya. Sebut Al-Mustafa, Al-Mujtaba. Ya. Dan tentang nama-nama Nabi itu banyak disebut. Ada sebagian riwayat yang lemah, ada riwayat yang kuat, ada yang maknanya kurang tepat, ada maknanya bagus. Jelas ya? Jadi penamaan Nabi itu tidak dibuat sendiri, Ya, misalnya sebagian orang yang sekarang menyebut Nabi dengan Al-Habib. Habibullah. Ya, ini tidak ada di dalam apa namanya? penggunaan ayat maupun hadis. Habibullah. Yang ada adalah Khalilullah. Al-Khalil. Nah, itu ada dalilnya. Dan derajat khullah itu lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Sama-sama kalau diterjemah bahasa Indonesia kecintaan Allah, kekasih Allah. Tapi hulla itu itu tingkat sebagai kekasih Allah dia lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, itu derajat Nabi. Makanya beradab terhadap Rasulullah. Ya, jangan dia samakan. Gurunya dia bilang Habib. Nabi juga dia bilang apa? Habib. Memang dia mau sama dengan Nabi dalam hal tersebut. Nah, ini beradab di dalam apa? dalam lafad. Selain daripada itu tidak ada dalilnya untuk penggunaan untuk Nabi. Ya, nama yang Allah berikan untuk nabinya Ibrahim dijadikan Khalil sebagaimana Nabi Muhammad dijadikan sebagai apa? Khalil juga. Dan derajat al-khulla itu lebih tinggi daripada derajat al-mahabbah. Derajat al-mahabbah. Nah, ini dalam menjaga ya lafat-lafat ah, Nabi itu menjaga sekali batasan-batasan tauhid. Dibahasakan khima. Jadi kalau ada seorang raja, dia punya tanah, kekuasaan, kekuasaan itu batas batas-batasannya ada. Sama sekarang ini setiap negara itu ada batasan-batasannya. Ada wilayah perbatasan namanya. Nah, batasan ini dijaga. Batasan itu. Ada yang melewat di situ, wah itu bisa perang antara negara. Hah? Kan begitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga batasan-batasan tauhid. Beliau pelihara dan sangat beliau jaga etika santun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab atau dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Maka itu tadi yang saya bilang ya, kalau seorang itu Ketika dia pemahaman tauhidnya sudah semakin baik dan pengamalannya terhadap tauhid juga bagus, maka itu akan kelihatan dari ia membahasakan, dari berucap, kemudian dari perbuatannya akan semakin kelihatan. itu buah dari tauhid, pengaruh dari ilmu yang diamalkan. Baik, selesai bab yang ke-13. Bab yang ke-14 berkata penulis rahimahullahu taala. Babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ya. Bab Firman Allah Ta'ala. Ayusyrikuna ma la yakhluku syai'an. Patutkah mereka berbuat syirik dengan menyembah selain Allah yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun. Bahkan mereka itu yang diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasran Sesembahan-sembahan selain daripada Allah itu juga tidak mampu untuk menolong kaum musyrikin. Wala anfusahum surun Terjemahannya ada yang kurang ya. Dan diri-diri mereka juga mereka tidak mampu untuk menolongnya. Iya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Dan beliau ingin menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang ditujukan padanya doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis di sini serta hadit-hadit yang beliau bawakan ini kita akan simpulkan nanti ya berbagai dalil di situ. Dalil-dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan sekaligus menunjukkan bagaimana keadaan orang yang ditujukan padanya doa. Ini kira-kira ada kaitannya dengan pembahasan tauhid atau tidak? Ya, sangat terkait sekali. Karena ini takrir tauhid dengan hujjah dan argumen yang sangat jelas dan terang. Iya. Hubungannya dengan bab sebelumnya terang ya. Kalau bab sebelumnya kan diterangkan tentang tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Maka di bab ini lebih dirinci lagi orang-orang yang ditujukan padanya doa itu selain Allah. Bagaimana keadaan mereka? Akan dirinci lagi lemahnya mereka sehingga menunjukkan lebih menunjukkan batilnya kesyirikan dan berdoa kepada mereka. Baik. Beliau bawakan di sini dua ayat dari surah Al-A'raf. Iya. syirikuna Patutkah mereka berbuat kesyirikan? Ini pertanyaan bentuknya mencelah orang-orang yang berbuat kesyirikan ini. Sesembahan-sesembahan mala yakhluqu syai'an yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Ini makhluk-makhluk dia tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Syai'an di situ nakirah. Ya masuk dalam konteks penafian. Memberikan faidah apa? Faidah umum. Memberikan faidah umum. Ya, dia tidak bisa mencipta sesuatu apapun sedikit, walaupun itu sedikit, tidak bisa. Ya. Sampai mencipta lalat saya hewan yang paling kecil mereka anggap hina, mereka tidak bisa. Ya Yuhanna nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban wa la yajtama'u lah. Wahai sekalian manusia, dengarlah perumpamaan. Dibuat untuk kalian perumpamaan, dengarkan perumpamaan itu. Sungguhnya orang-orang yang kalian tujukan kepadanya doa, tujukan padanya ibadah selain daripada Allah, mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu. Iya. Jadi makhluk yang paling kecil pun dia tidak bisa menciptakan. Syai'an sesuatu apapun. Ini satu. Kelemahan orang-orang yang ditujukan padanya doa selain daripada Allah. Satu ya, tidak menciptakan suatu apapun. Yang kedua, wahum yukhlaqun. Ya bahkan mereka itu yang diciptakan mereka makhluk diadakan. Mereka yang diciptakan. Kok bisa menjadi sekutu bagi Allah yang menciptakannya? Bisa menjadi tandingan. Bisa menjadi padanan bagi Allah. Ini menunjukkan batilnya kesyirikan. Mereka makhluk. Makhluk itu tidak mungkin dia bersyirikat atau disamakan dengan yang menciptakannya. Iya. Ini dua ya wala yastati'una lahum nasran. Dan yang kedua, apa yang ketiga, dan mereka tidak mampu. Ya. Mereka sembahan-sembahan selain daripada Allah itu tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya, kaum musyrikin yang beribadah kepada mereka. Jadi menolong saja tidak mampu. Ya, wala anfusahum yansurun. Yang keempat. Jadi menolong orang saja dia tidak mampu. Dan yang keempat disebut lebih rendah lagi. Menolong diri mereka saja mereka apa? Tidak mampu. Ya. Maka di sini ayat tegas ya menerangkan celaan terhadap kaum musyrikin yang mereka ini beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, makhluk yang memiliki empat sifat. Tidak menciptakan sesuatu apapun. Yang kedua, dia adalah makhluk dicipta. Yang ketiga, tidak mampu menolong orang yang beribadah kepada mereka. Dan yang keempat, mereka sendiri tidak bisa apa? menolong diri-diri mereka. Iya. Tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Baik. Jadi ini dalil kuat ya. Menunjukkan batilnya kesyirikan. Empat sifat ya yang diibadahi. Menunjukkan batilnya peribadatan kepada mereka. Sekaligus menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi itu hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mampu, dialah yang menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan makhluk, dialah yang bisa menolong, bisa memberi manfaat dan bisa menolak bahaya. Ya. Dari sisi pendalilan dari ayat sangat jelas sekali Pelajaran yang dipetik dari dua ayat ini, yang pertama terdapat batilnya kesyirikan dari asasnya. Ini namanya menguraikan batilnya kesyirikan dari mana? Dari asasnya. Karena syirik itu bergantung kepada makhluk yang lemah. Dengan empat bentuk kelemahan yang disebutkan tadi. Ya. Ini bahasa-bahasa dipakai oleh para ulama ya terhadap ayat-ayat. Nah, ada ayat-ayat yang semisal dengan ini. Ini oleh penulis dibawakan ayat di surah Fatir lagi nanti. Ini juga semisal dengannya. Ya. Baik. Ada ayat yang lain juga itu akan diisyarat di, diambil potongannya oleh penulis di bab syafaat. Di bab syafaat akan datang nanti di bab-bab berikutnya. Setelah bab ini. Kita akan masuk di pembahasan tentang syafaat. Ini antum harus paham ya keterkaitan-keterkaitannya dalam pembahasan tauhid. Supaya kita mengerti bahwa penulis ini menyusun urutan bukunya itu bukan sembarangan. Ada kedalaman pembahasan tauhid. Iya. Ini akan lebih mudah dipahami kalau kita cermati Dua ayat di surah Saba. Ya. Dua ayat di surah Saba. Nanti akan penulis bawakan di pembahasan syafaat pada sebagian atau pada salah satu dari ayat tersebut. Ya. Jadi ayat di surah Saba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Saba ya ayat 22 dan 23. Qulidu'ul ladhina za'antum min dunillah la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard wa ma lakum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman dan seterusnya kelanjutan ayat akan datang nanti di bab ya kan bab berikutnya ya supaya kita ngerti hubungan antara bab ini dengan bab berikutnya dengan bab-bab sebelumnya jadi ayat 22 dikatakan kulil kulidul ladina za'amtum min dunillah katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin itu berdoalah kalian beribadah kalian kepada siapa yang kalian sangka selain daripada Allah yang kalian ibadah itu ada empat sifat. Satu, la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard. Mereka ha? Ya, tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun sebesar seberat darah di langit maupun di bumi. Ya. Seberat darah Darro ini biji apa? Ah, telur semut. Biji yang paling kecil dikenal oleh orang Arab. Kalau orang Arab bahasakan sesuatu yang paling sedikit, itu dia bahasakan dengan apa? Darro. Jadi tidak ada sedikit pun kekuasaan di langit dan di bumi yang dia miliki. Ini satu ya, sudah terputus kesyirikan itu. Bagaimana dia berdoa kepada sesembahan kepada makhluk tidak ada kepemilikannya, tidak ada kekuasaannya sama sekali. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Harusnya kan sudah terputus. Ya. Tapi mungkin masih bisa dia katakan, oh iya memang betul dia tidak berkuasa. Tapi dia berserikat di situ. Maka di kelanjutan ayat dikatakan, "Wa ma lahum fihi ma min syirk mereka itu tidak ada sekutu. Ya. Mereka tidak memiliki satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, ini sudah dua. Jadi ya, kalau dikatakan kalian tak punya sesuatu apapun di langit dan bumi, mungkin saya dia berkata saya punya saham, andil di situ. Allah sudah putus juga. Mereka tidak ada saham sama sekali dalam kekuasaan langit dan bumi. Ya mungkin tidak ada sahamnya, tapi ada kemungkinan ketiga. Mungkin dia pembantu di situ. Ya, ada kerjasama. Ini diputus juga. Wamalahu minhum min dhahir. Dan sekali-sekali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala. Sudah terputus yang ketiga. Nah, sisa satu lagi. Betul dia tidak ada pembantu. Tapi mungkin saja ada orang yang diterima rekomendasinya. Kan begitu? Diputus pada ayat berikutnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu. Dan syafaat di sisi Allah tidak akan bermanfaat. Illa liman adinalah, kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Sudah habis sudah. Nada tempat bergantungnya kaum musyrikin. Karena itu ayat-ayat ini dikatakan oleh Ibn Al Qayyim, ini ayat-ayat memutus kesyirikan sampai memutus urat-urat kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Iya. Jelas ya? Karena itu penulis luar biasa ya. Beliau terangkan dulu tentang haramnya doa kepada selain Allah. Setelah itu beliau terangkan batilnya peribadatan. Hujjah yang menunjukkan bahwa siapa yang diibadahi selain daripada Allah itu tidak layak untuk diibadahi bukan tempat berdoa. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan tentang pembahasan syafaat. Bahwa syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lengkap. Tertata orang-orang yang bertauhid itu keimanannya. Sehingga betul-betul dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pelajaran yang pertama dari ayat terdapat batilnya kesyirikan dari asasnya. Ya. Kemudian yang kedua terdapat bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan terdapat juga di dalam ayat sebagaimana telah berlalu ya berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan tauhid apa? uluhiyah. Dan terdapat di dalam ayat juga syariat untuk mendebat kaum musyrikin dengan hujah dan argumen agar supaya ditampakkan kebenaran dan diruntuhkan kebatilan. Iya. Maka ini pelajaran-pelajaran Al-Quran, kesyirikan, kebatilan, kemungkaran, itu bukan dibiarkan. Tapi diobati. Diobati. Ya. Kadang seseorang subhanallah nggak usah kita ribut-ribut ya, ngurus orang lain ya kalau orang salah apa namanya ya lebih bijaksanalah ya, berakhlak yang baik nggak tahu ini orang berpikir akhlak dari sisi mana dia pikir manusia dihormati tapi hak Allah dia tidak perhatikan ini agama Allah Iya. Dia yang urus manusia yang ada di depannya. Keliru. Dia tidak tahu bahwa agama Allah itu harus dia bela. Adab kepada Allah di dalam hal tersebut itu harusnya lebih apa? Lebih dia jaga. Ya, lebih dia jaga. Maka ini sebenarnya orang-orang yang tidak benar di pembahasan ini itu ada bentuk kelemahan di pembahasan tauhid. Ada bentuk kelemahan di pembahasan apa? Pembahasan tauhid. Iya. Kadang sebagian orang sibuk bahas seakan-akan bagus di pembahasan Asmaul Husna. Iya. Tapi dia sendiri tidak paham, tidak mendalami tentang Asmaul Husna itu. Coba dia renungi satu nama dari nama Allah. Nama Allah dari Asmaul Husna nama Al-Haq. Apa artinya yang hak? Al-Haq yang maha benar. Jadi kalau dia renungi dengan baik nama itu, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Allah cinta kebenaran. Cinta orang-orang yang membela kebenaran. Cinta orang yang meninggikan kebenaran. Nah, itu kan nama pendalaman. Jangan cuma dibaca-baca saja Asmaul Husna tapi dia tidak amalkan dari hal tersebut. Nah, itu tidak masuk di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat berikutnya dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala wa qawlihi ta'ala dan firman Allah taala ya walladzina tad'una min dunihi wa qawluhu ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan firman Allah Ta'ala, Walladzina tad'una min duni. Dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang kalian seru, kalian beribadah, kalian berdoa kepadanya. Ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Walaupun setipis kulit ari. ya itu di biji. Biji itu biasanya ada apa? Ada lapisan tipisnya kan? Pernah lihat biji kurma? Hah? Nah, biji kurma itu, kalau lihat biji kurma, itu kan ada putih-putih ya, tipis, membungkus biji kurma. Nah, putihan yang tipis itu, itu yang disebut dengan nama apa? Kitmir dalam bahasa Arab. Jangankan bijinya, kitmirnya saja dia tidak apa? Tidak memilikinya. Tidak memilikinya, tidak berkuasa terhadapnya. Ya, jadi siapa saja yang kalian ibadahi selain daripada Allah? Tempat yang kalian tujukan padanya doa. Apakah itu malaikat? Apakah itu nabi? Apakah itu berhala? Maupun yang lainnya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan walaupun sebesar kitmir. Ini satu. Menunjukkan batilnya kesyirikan. Yang kedua, in layas la yasma'u du'aakum. Iya. Kalau kalian berdoa kepadanya ya. Kalau kalian berdoa kepadanya, menyuruh kepadanya, beribadah kepadanya, la yasma'u du'aakum mereka tidak akan mendengar doa kalian. Kalau yang berdoa dia tidak dengar. Nah, itu yang sudah disebut di bab sebelumnya. Ya, wahum an ihim gafilun. Mereka itu lalai dari doa mereka. Baik. Kemudian, walau sami'u mastajabu lakum Kalaupun mendengar, mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaan kalian. Anggaplah mendengar. Dia tidak akan mampu untuk mengijabahi. Mengabulkan dari permintaan itu. Dia tidak punya apa-apa. Apa yang dia mau berikan. Fakidu la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin dia beri sesuatu itu. Kan begitu? Ya wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Terus yang keempat dan pada hari kiamat mereka akan kafir terhadap kesyirikan kalian. Kafir terhadap kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir dan tiada yang memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah Al-Khabir yang Maha mengetahui seluk-beluk sesuatu. Al-Khabir itu Ya. Kalau diterjemah bahasa Indonesia sama dengan al-alim. Al-alim kan artinya apa? Yang maha mengetahui. Al-khabir ya juga yang maha mengetahui. Nah, itulah bahasa kita yang serba kurang. Ya. Kalau al-khabir itu itu mengetahuinya sampai kepada rahasia-rahasianya, kepada seluk-beluknya. Jelas ya? Itu al-khabir. Jadi tidak ada yang mengabarkan kepada engkau seperti Allah Al-Khabir yang memberitahukan kepada engkau. Iya. Maka di dalam ayat ini Allah kabarkan tentang keadaan sesembahan-sesembahan yang ditujukan kepada mereka ibadah dan doa. Ya. Bahwa mereka ini sangat lemah. Bagaimana kelemahannya? Tidak memiliki kekuasaan apapun walaupun sebesar kitmir satu. Ya. Kalau orang yang menyembahnya berdoa, mereka tidak mampu mendengar doanya. Yang ketiga, kalaupun mereka dengar doanya, mereka tidak mampu mengabulkannya. Yang keempat, pada hari kiamat mereka akan kafir terhadap kesyirikan mereka. Itu empat hal. Iya, ada empat hal di situ. Sisi pendalilan penulis dari ayat saya kira jelas ya sisi pendalilan beliau rahimahullah dari ayat ini ya ketika diterangkan bagaimana lemahnya siapa yang diibadahi selain daripada Allah ini dengan empat sifat itu tadi maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan tempat beribadah yang berhak untuk diibadahi itu hanyalah siapa? hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Memalingkan ibadah. Kemudian pendalilan, sisi pendalilan yang kedua, ibadah kaum musyrikin yang seperti ini itu disebut dengan nama apa? Kesyirikan. Yakfuruna bisyirkikum. Ini hukum tegas bahwa perbuatan mereka ini dihitung sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Baik, maka ini dalil yang tegas sekali menunjukkan batilnya kesyirikan. Di dalam ayat terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat batilnya kesyirikan dengan dalil yang kuat dan hujjah yang sangat, argumen yang sangat terang. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam ayat penjelasan yang berhak yang layak ditujukan padanya doa, diminta kepadanya perlindungan dan pertolongan itu apabila dia memiliki tiga kriteria. Kriteria yang pertama, dia berkuasa terhadap apa yang diminta kepadanya. Kriteria yang kedua, dia bisa mendengar doa orang yang meminta kepadanya. Kemudian kriteria yang ketiga, dia mampu untuk mengabulkannya. Ini tiga kriteria hanya milik siapa? Hanya milik Allah saja. Iya. Dan faedah yang ketiga dari ayat, terdapat bahwa akidah yang benar itu itu dibangun di atas hujjah dan keyakinan bukan di atas dugaan dan sangkaan dan ikut-ikutan saya ya ini di sini letak kekeliruan banyak orang kenapa jatuh di dalam kesyiritan karena ikut-ikutan tidak ada ilmu yang kuat jadi hanya dugaan sangkaan Beda dengan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid itu kuat di atas tauhid. Hujannya tegas. Dalil-dalilnya terang. Karena itu ciri ahli sunnah. Semakin dia belajar sunnah, dia semakin yakin di atas sunnah. Dia semakin yakin. Beda dengan ahlul bidah. Semakin dia dalami madhabnya, semakin dia bingung. Semakin dia bingung. Ya. Tidak usah antum coba sendiri ya. Coba sendiri bahaya antum coba sendiri. Tapi ambil percobaan orang-orang yang sudah mencoba ya. ya Al-Ghazali, Fakhrul Razi, ya Asy-Syaikh Ristani, Abdul Mualil juwaini Abdul Hasan al ashari sebelumnya. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Ini orang-orang yang sudah pernah merasakan bidah dan kesesatan, semakin mereka mendalam semakin bingung semakin bingung. Beda dengan ahli sunnah. Lihat tuh para ulama ahli sunnah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya. Dan para imam tegar di masa fitnah. Di semua keadaan. Ya, karena sunnah seperti itu. Nah, keyakinan seperti itu kaidahnya. Dibangun di atas apa? Argumen dan keyakinan. Ya, kalau dia ahli sunnah harus kuat argumen dan keyakinannya. Harus kuat argumen dan keyakinannya. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah taala setelah sholat duhur nanti. Kita cukupkan dulu untuk sementara di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.